Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Lum'atul I'tiqad yang syarah oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Shalal Al-Fauzan atabahullah disimak kitabnya. Yang tidak punya kita perhatikan ya biar paham seputar apa sekarang. Masih seputar tragedi kisah Isra Mi'raj. Yang mana Kisah Isra Mi'raj tersebut termasuk perkara ghaib yang kita tidak pernah menyaksikan secara langsung dengan mata kita, tapi wajib meng mengimaninya. Disimak halaman 169. Qala Asy-Syaikh Shalal Fauzan atabahullah yang kitab anak pegang ini ya, yang kitab yang beda cetakan disimak. Ya, yang beda cetakan halaman berapa kurang tahu ya cek situ ya. Nah, Wahada hadza min ayatillahi azza wa jalla. Ini merupakan tanda-tanda kebesaran Allah taala. Wa min mu'jizatir Rasul alaihi wasallam dan termasuk mukjizat Rasulullah SAW. Coba bayangkan. Cuma semalam, bukan sehari semalam loh, semalam. Dari mana? Dari mana? Mekah ke Palestina. Paham ya? Cuma semalam, bukan sehari semalam, semalam. Semalam saja bayangkan. Itu pepe pulang pergi. Subhanallah. Kalau bukan mukjizat apa coba? Kemarin kita lewati kalau tempuh dengan perjalanan unta berapa bulan kemarin? Sebulan. Bisa tempuh dalam waktu semalam. PP pulang pergi, subhanallah. Kendaraannya gak main-main. Apa kendaraannya kemarin, Mas? Yang dipakai untuk pergi ke ke Palestina naik apa Rasulullah? Burak. Burak. itu apa? Eh? Nah, kita lewati apa itu burak? Hewan atau bukan? Hewan apa? Bagaimana bentuknya? Ini kadang sulit mengungkapkan, jangan telat berkali-kali biar nanti semakin melekat. Apa itu burak hafid? Hewan atau bukan? Hewan. Kecepatannya bagaimana kecepatannya kemarin? Satu langkah berapa kecepatannya? Sejauh mata memandang, subhanallah. Cuman anak ingin tahu hewannya kayak apa, kita lewati. Lebih apa? Lebih kecil daripada? Eh? Bagel. Lebih kecil daripada? Ucapnya keliru, keliru itu artinya nanti. Lebih kecil daripada? Bagel. Bagel. Bagel itu bagelun. Itu perkawinan terkuda dan keledai. Jamaknya bigol. Nanti perhatikan ini hewannya. Hewannya bentuknya lebih kecil daripada bagel, lebih besar daripada keledai. Ingat-ingat. Fauqal himar dunal bagel itu bahasa Arabnya. Fauqal himar dunal bagel. Hewannya ini lebih besar daripada himar keledai, lebih kecil daripada bagel. Apa itu bagelun? Bagel itu mufrad, jamaknya bighalun, yaitu perkawinan antara apa? Hasil perkawinan antara kuda dengan keledai. Mahfum salah. Jangan bekel ya, lebih bekel lain. Nah. Terlanjutkan. Wal mi'raj madkurun fi awal surat An-Najm dan masalah mi'raj. Mi'raj apa sih? Mi'raj naik dari mana ke mana? Mi'raj. Isra sudah selesai. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kalau mi'raj naik dari mana ke mana? Baitul Maqdis naik ke mana? Ke langit yang tujuh ditemani siapa? Malaikat siapa? Jibril alaihissalam. Subhanallah. Dari telat ya. Nah, wal Isra madkurun fi awal surat Bani Israil dan untuk mengenai Isra ini perjalanan malam hari. Isra itu malam hari, perjalanan malam hari itu Isra maknanya. Perjalanan malam hari namanya apa? Namanya Isra. Tercantum dalam surat Bani Israil. Ya. Yang awal surat Bani Israil nah surat apa ini? Al-Isra. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Nah, nah. Di sini barakallahu fiik lafadznya subhanalladzi maha suci zat yang asra memperjalankan bi abdi hambanya di malam hari. Jadi asra itu perjalanan malam hari. Dari mana ke mana tadi? Maka ke Palestina dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Salat di Masjidil Haram satu kali salat sebanding dengan berapa pahalanya? Seratus ribu kali salat solat di Masjid Nabawi sebanyak berapa satu kali solat? Hah? Berapa? Jangan terbolak balik berapa? Ayo. Ah. Seribu. Solat di Masjidil Aqsa sebanyak berapa? Berapa? 500 itu keutamaannya. Nah, kita lihat sini wasara huwa as-sair lailan. Sara itu perjalanan malam hari. Wallahu jalla wa ala yaqul fil Isra Allah Taala mengatakan dalam surat Al-Isra linuriyahu min ayatina agar tujuan itu kami menampakkan kepadanya tanda-tanda kebesaran kami. Fa'arahu min ayatihi fi hadhil laila asyal Perhatikan ini. Maka Allah telah perlihatkan nah, kepada Rasulullah SAW di malam tersebut tanda-tandanya yang sangat mengharukan dan mengherankan. Fi malakut samawati wal ard. Nah, pada kekuasaan langit dan bumi. ra'al jannata wan nar, lihat ini. Dan beliau juga melihat surga dan neraka. Rasulullah SAW lihat surga dan neraka. Wara'a ahlan nar fiha dan Rasulullah juga menyaksikan penduduk neraka. Kebanyakan laki-laki atau perempuan penduduk neraka? Perempuan. Bukan berarti laki-laki enggak ada yang masuk. Tetap berhati-hati dan waspada, berlindung dari apa? siksaan api neraka warahahal ahla dan juga beliau melihat penduduk surga di dalamnya. Kebanyakan orang kaya orang miskin, penduduk surga. Orang miskin bukan berarti orang kaya tidak ada yang masuk itu. Itu sekedar apa penyebutan secara globalnya. Wa kalamullah azza wa jalla wahyu wahyi dan Allah Taala mengajak bicara dengan wahyunya kepada siapa yang Allah Taala kehendaki. Di antaranya apa? Tentang apa? Diwajibkannya apa? Nah barakallahu fi. Naam. Diwajibkannya apa? Salat lima waktu di awal permulaannya berapa? Awal mulanya sebelum di, menjadi lima, lima kali dalam sehari semalam awal mulanya berapa kali? Dalam sehari semalam awal mulanya akhir turun ketemu Nabi Musa suruh minta keringanan berapa kali awal mulanya? Berapa kali? Akhirnya dapat keringanan turun dulu. Umatmu akan mampu umatmu. Perhatikan. Umatmu gak akan mampu. Akhirnya apa? naik minta keringanan kepada Allah Taala. Akhirnya minta keringanan sampai mendapatkan keringanan. Sehari semalam cuma lima kali. Itu pun banyak orang yang nggak mau sholat. Udah ringan udah lo ya. Lima kali ini nilainya sebanding dengan nilai lima puluh. Sebanding dengan nilainya lima puluh tadi itu. Mana ya? Nah, berapa berarti? Lima puluh. Eh lima puluh ya, udah sebutkan tadi ya. Lima puluh. Jadi awal mulai lima puluh. kemudian turun minta keringanan. Eh, turun ketemu Nabi Musa. Nabi Musa nasihati, itu akan mampu. Naik minta keringanan, minta keringanan sampai mendapatkan dalam sehari semalam lima kali. Itu pun banyak orang yang mau sholat. Allah musta'an. Nah, ya banyak orang yang meninggalkan sholat kan. Apalagi orang awam jauh dari ilmu itu punya punya slogannya berling. Nah, berling itu koper dan eling. Jadi sholatnya kalau koper dan eling, koper koper itu sempat, eling itu kalau ingat. Berling istilahnya. Koper itu kalau sempat, eleng itu kalau ingat. Allahul mustan, Allahumma salim salim nasallam yahdiyahum. Naam. Kita lihat di sini dikit lagi perhatikan. Wa farada alaihi salawatul khams min fawqi min fawqi sab'i salawat. Masyaallah. Dan di hari tersebut Allah Taala wajibkan untuk Rasulullah SAW dan umatnya sholat lima waktu. Dari mana kewajiban tersebut muncul? Dari atas langit yang tujuh. Subhanallah. Perhatikan. Dari atas langit yang tujuh. Di sana ada apa? Di atas langit yang tujuh ada apa? Ada rumah untuk ibadah namanya betul Makmur. Itu setiap harinya para malaikat masuk situ. Jumlahnya banyak sekali jumlahnya. Setiap kali sudah masuk keluar lagi. Para malaikat berarti menunjukkan jumlahnya kita tidak mengetahui berapa. Nah, kita lihat sini, summa nazala sallallahu alaihi wasallam ilal ard kemudian Rasul turun ke bumi. Summa jaailah ila Makkah fi lailatin wahidah fa asbaha yukhbirun nas. Perhatikan ini. Kemudian beliau datang ke kota Mekah dalam semalam, bukan sehari semalam loh ya. Semalam. Paham ya? Yang mana Mekah ke Palestina itu perjalanannya kalau di eh, orang naik onta berapa? Eh? Sebulan perjalanan. Subhanallah. Ditempuh PP pulang pergi, PP itu pulang pergi, pondok pesantren. PP itu pulang pergi, itu semalam saja. Subhanallah, mukjizat. Fa asbaha yukhbirun nas. Akhirnya apa? beliau memulai mengkabarkan manusia, terima nggak mereka orang kafir Quraisy yang di Mekah? Terima nggak mereka? Menerima nggak? Nggak menerima. Mereka bilang masa cuma semalam, jarak sejauh itu cuma semalam. Kita lihat dikit lagi. Fa'ahlul iman iman imanan maka orang yang beriman bertambah keimanannya. Li'annahum sadaqu min awal. Dikarenakan orang yang beriman sudah benarkan di awal permulaan Benar itu kabarnya orang yang beriman. Perhatikan, wa madamu amanu annahu Rasulullah sallallahu Selama mereka beriman bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah, fa innahum la yakdibuna Lihat ini. Maka sungguhnya mereka tidak akan li hadza lamma qila li Abu Bakar oleh karena ini eh, tatkala dikatakan oleh Abu Bakar inna sahibaka yaqulu kada. Sesungguhnya temanmu, siapa teman maksudnya? Rasulullah dibilang gitu. Sesungguhnya temanmu Muhammad Bakar mengatakan seperti ini, Mengatakan seperti seperti yang dikabarkan bahwa saya semalam bisa PP maka Palestina Palestina Mekah katanya Allah musta'an wa yazum annahu raha li Baitul Maqdis wa sa'ada ila sama wa ja'a fi wahidah bahwasanya dia eh, perhatikan ini bahwasanya dia beranggapan nah pergi ke Baitul Maqdis ke Palestina naik ke langit dan kemudian datang ke Mekah lagi dalam semalam Qala kemudian apa kata Abu Bakar? Kata beliau, "In nakut qad qalahu fa huwa Langsung benarkan Abu Bakar. Enggak perlu basi basa. Nah, benarkan langsung di situ. Enggak ada enggak mungkin Abu Bakar mengatakan kalau memang yang mengatakan Rasulullah itu berarti seperti apa yang diucapkan, benarkan langsung. Benar itu. Semalam pun pertanyaan beliau. Ana usaddiquhu, aku benarkannya. Fi khabaris sama, aku benarkannya nah tentang kabar yang datang dari langit. Apalau sadiquhu fi hadza? Eh, apakah sekarang aku enggak benarkan dalam masalah ini? Jelas-jelas apa? Itu Rasulullah SAW yang menyampaikannya. Nam, Wa amma apri imanul kufar. Adapun orang yang lemah imannya dan orang kafir. Perhatikan, adapun orang-orang kafir dan orang yang lemah imannya, fa innahum ittakhadhu min hadil haditha wasilatan litahakkum bi Rasulullah SAW. Lihat ini. Akhirnya mereka apa orang kafir, orang yang tidak beriman, yang lemah imannya, mereka menjadikan tragedi ini itu tragedi. Tragedi atau kejadian, nah, itu hadisah. Artinya tragedi atau kejadian. Mereka menjadikan tragedi atau kejadian tersebut wasilah sebagai sarana ditahakum untuk menyalahkan, menyalahkan, mengejek Rasulullah SAW. Wa min dhi'afil iman man irtadda Islam. Termasuk orang-orang yang lemah imannya adalah orang-orang yang murtad dari agama Islam wal kufar farihu bidzalik dan orang-orang kafir bangga dan senang dengan hal tersebut. Walakin Isra wal Mi'raj hakun, tapi Isra Mi'raj itu benar. Isra Mi'raj itu benar, wa huwa mu'jizatun min mu'jizatir Rasul. Sallallahu alaihi wasallam yang mana Isra Mi'raj merupakan mukjizah dari mukjizah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa min a'zami ma akramallahu bihi hadhil ummah al-muhammadiyah, masyaallah. Yang mana Islam Mi'raj tersebut merupakan apa? Perkara yang Allah muliakan untuk umat ini yang paling agungnya untuk umat Nabi Muhammad ini. Perhatikan, fal iman lebih wajib maka mengimani tentang Isra Mi'raj wajib walaupun cuma semalam tragedinya. Wa kana yaqdatan lamana lihat ini, waktu itu Rasulullah sadar, bukan tidur. Di tragedi itu terjadi beliau enggak tidur, bukan mimpi, sadar. Roh dan jasadnya ikut gitu ya. Li'annal manama la ahadun yunkiruh. Kalau mimpi enggak ada Jangan-jangan mimpi ini Nabi Muhammad. Kalau mimpi nggak ngingkari. Orang-orang kufar Quraisy kenapa ngingkari? Karena bukan mimpi gitu loh. Realita kenyataan semalam PP pula pergi Makkah Palestina, Palestina Makkah. Akhirnya mereka mendustakan, nggak mungkin ini. Kalau cuma mimpi, orang masih bertanya kan? Nah, misalkan tidur, tidur atau mimpi, umroh, PP. Cerita pagi baginya tadi malam mana mimpi, umroh. Orang nggak ada, oh, bohong, nggak ngomong gitu. Mimpi, tapi ini Rasulullah ngabarkan realita kenyataan makanya orang kufar Quraisy mendustakan nggak mungkin. Cuman semalam naik unta aja berapa bulan tadi? Sebulan. Aneh itu kita lihat sini dikit lagi perhatikan. Na'am barakallahu fi Quraisyun la tungkil ru'ya. Orang-orang Quraisy itu enggak mengingkari mimpi. Falau kana ru'ya ma ankarathu Quraisyun li'annaha tusaddiq bir ru'ya. Perhatikan nih, kalau seandainya itu mimpi, misalnya orang Quraisy enggak akan mengingkari dikarenakan mereka membenarkan mimpi. Mimpi itu ada gitu. Wa aidan yaqulu azza wa jalla asra bi 'abdihi dan Allah juga mengatakan zat yang telah memperjalankan di malam hari hambanya. Wal 'abdu ma yakunu majmu'ir ruh wal jasad. Hamba itu dikatakan hamba kalau terkumpul padanya apa? Ruh dan jasadnya. Farruh wahdaha la tusama 'abdan. Ruh saja itu enggak ada makan hamba. Antum hamba atau bukan? Kita hamba atau bukan? Karena ada jasad ada rohnya. Kalau teman roh tak dikatakan hamba itu. Nah, barakallahu fiik. Perhatikan Wal jasad wahdahu la yusamma 'abdan. Dan jasad saja badan saja itu enggak dikatakan hamba juga. Wa inna ma majmu'ur ruh wal jasad huwal 'abdu. Akan tapi terkumpulnya padanya roh dan jasad itu dikatakan hamba. Allah a'lam bissawab. Alhamdulillah.